Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Sekarang kita berada pada halaman 118. Yang punya kitab Nah, disimak yang tidak punya kitab diperhatikan baik-baik barakallahu fiik jangan sampai terlewatkan kalau ada faedah yang disampaikan oleh Imam ibnu Qudamah atau Syekh Shalal Fauzan astabahullah. Halaman 118 yang cetakan seperti cetakan anak ini ya. Wa qala Ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina la yarjuuna liqa'ana i'ti bi qur'anin ghairi hadza aw badilhu Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Artinya apa? Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan terang, jelas, gamblang, qala berkatalah orang-orang yang mereka tidak mengharapkan berjumpaan kepada kami. Mereka malah mengatakan, ini. Eh, datangkanlah Al-Qur'an, ghairi hada yang selain ini katanya. Sudah dibacakan Al-Qur'an dengan ayat yang jelas malah nantang gitu loh. Datangkan lagi Al-Quran yang lain selain ini katanya. Au atau ubahlah, gantilah katanya. Sudah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala jelas gamblang, malah nantang lagi. Paham ya? Datangkan yang Al-Quran yang lain selain ini katanya. Atau ganti katanya. Apa kata nah, Rasulullah SAW? Nah, barakallahu fiqh atau apa kata Rasul alaihi wassalam yang Allah Ta'ala katakan kepadanya, Kul, katakan kepada mereka, Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi tidak layak bagiku untuk mengubahnya atau menggantinya yang sumbernya dari diriku. Maksudnya biasa diajarkan seperti itu. Kalau ditantang mereka untuk mengubah, jangan mau. Tapi katakan kepada mereka, tidak layak bagiku untuk mengubahnya. Eh? Dengan suatu ubahan yang muncul dariku gitu loh, dari diriku. Maksudnya yang berhak untuk mengubah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat sini. Fa asbata anna al-Qur'ana huwal ayatul nati tutla alaihi maka di sini sebutkan ditetapkan bahasanya Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Syarahnya perhatikan bawah itu. Qala syarihu asbahullah Syekh Shalal Fauzan asbahullah. Perhatikan baik-baik itu syarahnya. Naam wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat ayatuna yakni ayatul Quran. Yang diingin sini adalah ayatnya ayat-ayat Al-Quran. Bayyinatin yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang bayinatin wadihatul alfad wal ma'ani wal dalalat. Itu ayat yang jelas lafad-lafadnya gamblang, makna-maknanya juga jelas, wal dalalat dan penunjukan-penunjukan jelas. Al-Qur'an. Laisa fihal lubsun wala ghumudun. Di dalamnya tidak ada apa? Tidak ada kesamaran, tidak pula ada sesuatu yang rumit. Al-Qur'an jelas sekali. Walakad yassarnal ini zikr. Dan sungguh kami permudah Al-Qur'an itu diingat. Paham ya? Tidak ada sesuatu yang gomut, rumit di situ. Tidak ada pula yang sesuatu yang samar. Qala alladziina la yarjuna liqa'ana. Orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami mengatakan yakni la minuna bil ba'tsi wan nusur. Itu orang-orang yang mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan dan hari dikumpulkan semua manusia wal hisab dan orang-orang yang tidak beriman dengan apa hari hisab. Hari perhitungan amalan. Karena semuanya akan diperhitungkan amalannya ya. In khairan fa khairun wa in syarran fasyarrun. Apabila amalannya baik, balasannya pun juga baik. Apabila amalan jelek, balasannya pun juga jelek. Allahumma sallim sallim. Kalau mereka mengatakan li Rasul sallallahu alaihi mereka mengatakan li Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iti bi Qur'anin ghairi hadza aw badilhu." Bayangkan ini. Eh, sudah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an nantang. Mereka malah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Datangkanlah eh, dengan Al-Qur'an yang selain ini katanya. Abadilhu atau ubahlah gantilah katanya. Allah musta'an. Kita lihat lagi, yaqulun mereka mengatakan nuridu khairul Qur'an hada. Kami menginginkan selain Al-Qur'an ini. Kami ya? Menginginkan yang selain Al-Qur'an yang ini. Hatlana khairahu. Wah, na'am wa nuslim wa nu'min katanya. Apa artinya? Datangkan kepada kami yang selain Al-Qur'an itu. Kami akan masuk Islam. Dan kami akan beriman katanya. Idza ji'ta lana bi ghairi hadzal Qur'an. Kalau kamu mendatangkan untuk kami selain Al-Qur'an ini, nahnu ala istidadin an muslim. Kami sangat siap untuk masuk Islam katanya. Ini omong kosong. Jangan percaya. Ini hanya omong kosong. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, ini hanya apa? Ompong omong kosong. Eh, omong kosong. Jadi ngomong tok itu loh. Datangkan. Kalau didatangkan mungkin belum belum tentu beriman juga. Paham ya? Dan Rasulullah SAW tidak boleh mendatangkan yang muncul dari dirinya karena Al-Qur'an wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tadi bantahannya. Li'annahum yadhunnun dikarenakan mereka mengira anna hadzal Qur'ana min kalamir Rasul sallallahu Karena mereka menduga, mengira, menyangka bahwasanya Al-Qur'an ini adalah ucapan Rasul. Padahal Al-Qur'an ucapan siapa? Ah, waris. Ucapan siapa Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka bahwasanya Al-Qur'an itu ucapan Rasul katanya. Allahul musta'an. Kita lihat. Kalau Allah azza wa jalla kemudian Allah taala mengatakan kepada Nabi nya, kul yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi." Katakan kepada mereka, tidak layak bagiku untuk mengubahnya. Tidak layak bagiku untuk mengubahnya. Nah, barakallahu fik dari apa? Dari sisi diriku. Paham ya? Maksudnya apa? tidak layak bagi untuk mengubahnya dari diriku sendiri. Paham ya? Kalaupun seandainya mengubah itu pun perintah dari Allah taala, tapi Allah Subhanahu wa taala apa? akan mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ana muballighun faqat." Itu maknanya. Aku hanya menyampaikan saja. Rasulullah mubaligh menyampaikan, menyampaikan wahyu yang disampaikan oleh Allah taala melalui siapa? Jibril alaihissalam. Paham ya? Jadi hanya mubalik. Nah, bukan membuat tapi mubalik menyampaikan. Amal ladzi yubaddiluhu wa yansakhu wa yansakhuhu wa yansakh minhu ma yasha Allah jalla wa ala. Alladzi takallama bihi perhatikan baik-baik ini. Belum setengah 8, biasanya sampai sampai 8, jam 8 atau biasanya kan uh, semangat. Nah, tak kasih waktu yang sangat ringan. Kalau taklim mana ya kondisikan. Semangat, ada yang tak semangat lihat sini. Yang punya kitabnya ya. Nah, adapun yang mengganti, yang menggantinya, eh, dan yang menghapusnya, dan yang menghapus sesuka apa yang diinginkan siapa? Allah jalla ala, yaitu Allah SWT. wa taala. Allah ditakala bih, yang Allah taala berbicara dengannya. Al-Qur'an kalamullah azza wajal. Al-Qur'an kalamullah azza wajal, bukan kalam manusia. Paham ya? Tantangannya apa? Siapa yang ingat? Ditantang yang mengatakan Al-Qur'an ucapan manusia. Nah, barakallahu fiik ditantang dengan tantangan yang sangat luar biasa mulai dari nah barakallahu fiik mendatangkan satu surat, sepuluh surat, mendatangkan satu Al-Qur'an dan bahkan ancaman yang sangat mengerikan. Bagi orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah apa? ucapan manusia. Ya, bismillah. Ewa, tantangan yang yang kita menggunakan tantangannya apa? tantangan yang seluruhnya yaitu Al-Qur'an. Allah Ta'ala mengatakan kul la in insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la nabi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Katakanlah kalau seandainya jin dan manusia, bukan manusia saja nih, jin dan manusia berkumpul jadi satu. Profesornya, dokternya. Ini anak sebutkan karena yang namanya manusia macam-macam. Paham ya? profesornya, dokternya, juri satu semuanya untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an ini, ini saya nggak akan mampu mendatangkannya. Walaupun mereka saling bahu membahu tolong menolong nggak akan mampu. Tantangan itu. Paham ya? Ancaman untuk yang ancamannya eh, akan dimasukkan dalam neraka sakor sebagaimana ayatnya. Eh, Estan mereka mengatakan apa kemudian ancamannya apa? Ewa. Awalnya mereka mengatakan in hada illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Qur'an ini melainkan ucapan manusia. Jadi mereka menduga, menyangka, mengira, meyakini, bahkan mereka menyuarakan bahwasanya Al-Qur'an ini suara atau Al-Qur'an ini adalah ucapan manusia. In hadza illa qaulul bashar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya? Sauslihi sakor. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka sakor. Apa itu neraka sakor? Apa neraka sakor itu? Eh, lanjutannya apa Iqbal? Wa ma adraka masaqar kemudian la tubqi wa la tadar. Terus lawahatul bashar. Satu lagi alaiha alaiha tis'ata asyar. Surat apa itu? Hah? Surat apa? Al-Mujadilah. Al-Mudathir Namasan. Al-Mudaththir. Di situ tantangannya nah barakallahu fiik bentuknya ancaman. Jadi kalau benar-benar mereka itu benar, itu ancamannya tadi. Nah, itu ketika mereka mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia, disebutkan situ apa sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatul bashar 'alaiha 19. Aku masukkan dia nanti ke dalam neraka saqar. Tahukah kamu apa itu neraka saqar? Neraka saqar itu neraka yang la tubqi wa la tadar neraka yang tidak menyisakan dan tidak meninggalkan. Jadi kalau begitu masuk langsung dilahap dengan api tersebut Walaikumsalam. Kemudian apa? Lawahatul basar tempat manggang manusia. Alaihatus atasar Di atasnya dijaga oleh 19 malaikat. Allahumma salim salim. Ngeri sekali itu ancaman bagi orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. In attabi'u illa ma yuha ilayya tidaklah aku mengikuti kecuali yang telah diwahyukan kepadaku. Ana mujarradun muballighun muttabi'un wa wasitatun bainakum bain wa bainallahi azza wa jalla fi tabligh risalatih. Aku hanya semata-mata menyampaikan mengikuti perantara antara kalian dan antara Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan risalahnya. Bayangkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam enggak mau disuruh mendatangkan yang semisal Al-Qur'an atau yang selain Al-Qur'an enggak mau. Kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi 'adzab yaumin 'adzim. Katakan, tidak layak, tidak pantas bagiku untuk mengganti Al-Qur'an. Mengganti Al-Qur'an dari apa? Dari diriku sendiri. Enggak pantas, enggak layak. Nah, in attabi'u akan tapi aku hanya mengikuti atau tidaklah aku mengikuti Nah, illa kecuali mayuhailainya, kecuali yang telah diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi. Sesungguhnya aku takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku, azab yaumin adzim. Takut terhadap azab yang apa? Azab di suatu hari yang sangat besar, azab yang sangat besar. Allah musta'an ngeri sekali. Kita lihat lagi ancaman kalau berani mengubah Rasulullah sudah diancam nih kalau berani mengubah kita lihat ancamannya, perhatikan baik di situ. Lau tasarrafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihadzal Qur'an. Kalau seandainya Rasulullah SAW berani mengubah nah dengan Al-Qur'an ini wa baddala minhu syai'an dan Rasulullah berani mengubah mengganti sedikit pun atau sedikit dari Al-Qur'an tersebut la Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Taala akan mengazabnya. Lihat ini, nabi benar Kalau seandainya nabi berani mengubah sedikit saja ayat Al-Qur'an diubah, itu antamanya adab. Antamanya apa? Adab. Antum lihat itu. La adzabahullah. Allah taala sungguh akan mengadabnya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau seandainya Muhammad eh, Naam itu berbicara, berkata dengan suatu ucapan yang disebabkan oleh kami kata Allah taala, la akhadna minhu bil yamin. Niscaya aku akan mengambil tangan kanannya. Kemudian apa? Summa laqata'na minhul watin kemudian sungguh kami akan memotong enam pembuluh jantungnya. Ngeri. Ini ancamannya. Itu kalau seandainya Rasulullah mengubah. Tapi Rasulullah tidak akan mengubah. Kenapa kalau tidak mengubah? Karena semuanya itulah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah pun apa? tidak bisa berbuat atau tidak bisa nambah kalau fik membikin dari dirinya sendiri. Semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi sini. Ar-Rasul la yatasarraf fil Qur'an. Rasul SAW tidak ada ikut campur atau mengatur dalam isi Al-Quran. Wa inna yuballighuhu kama min indillahi azza wa jal. Akan tetapi hanya menyampaikan. Rasul itu hanya menyampaikan sebagaimana datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran kalau datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu kalau seandainya datang dari selain Allah taala, niscaya apa yang akan terjadi? Perselisihan yang sangat banyak akan dijumpai perselisihan yang sangat banyak kalau Al-Qur'an datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? esan? Apa? kana Naam kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an itu muncul dari selain sisi Allah SWT ini saya mereka akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak. Tapi buktinya enggak ada. Setiap kali ada orang memalsukan Al-Qur'an ketahuan, ketangkap orangnya. Paham ya? Setiap kali ada orang ingin membuat Al-Qur'an palsu, ketahuan. Wah, oh, ini yang dipalsukan ini ini tahu karena masih ada orang penghafal Al-Qur'an. Di akhir zaman nanti enggak ada lagi. Di akhir zaman nanti enggak enggak ada lagi orang yang hafal Al-Qur'an. Semuanya Allah Taala cabut dari dada-dada mereka dari hati-hati mereka. Dicabut semuanya, tidak ada lagi penghafal Al-Qur'an. Nah, perhatikan baik-baik berikutnya. Nah, barakallahu fikum. War Rasul muhimmatuhu annahu yuballighu risalah. Rasul itu yang paling terpenting baginya adalah apa? Menyampaikan risalah itu. Yang paling terpenting adalah menyampaikan risalah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dikit lagi, summa Kemudian Allah Taala mengatakan, "Qul law Allahu ma talautuhu 'alaikum wa la adrakum bih. Faqad labistu fiikum umuran min qablih. Afala ta'qilun?" Kisahnya. Nah, sebutan sini katakan, kalau seandainya Allah telah menghendaki, niscaya aku tidak akan membacakan di hadapan kalian. Al-Qur'an ini enggak akan dibacakan itu loh. Wala adrakum bih dan niscaya Allah telah tidak akan memberitahukan kepada kalian Fakat Nabi Tufikum dan sungguh aku tinggal di tengah-tengah kalian Rasulullah ini tinggal di tengah-tengah orang-orang kufar Quraisy. Ya, umuran beberapa beberapa waktu yang panjang mengkobli sebelumnya. Afala takilun tidakkah kalian mau memahami? Bayangkan tinggal di tengah-tengah orang-orang kufar Quraisy selama kurang lebih 40 tahun bayangkan kenal gitu loh kenal baik tahu Rasulullah itu jujur orangnya jujur amanah tapi dalam kondisi seperti itu ketika menyampaikan Al-Quran mereka banyak mendustakan Allah mustahil mereka banyak yang mendustakan ketika apa? Ketika Rasulullah menyampaikan apa tadi? Menyampaikan Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Diperhatikan baik-baik ya. Baqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah 40 sana qabla al-bi'tsah ini. Rasulullah SAW waktu itu tinggal di Mekah 40 tahun sebelum diutus. 40 tahun di tengah-tengah mereka. Paham benar mereka bahasanya bagaimana Rasulullah SAW ketika Nah barakallahu fiik kecil, kemudian bagaimana amanahnya, jujurnya, kemudian bagaimana nah barakallahu fiik akhlak beliau sallallahu 40 tahun bayangkan. Nah kita lihat ya'ishu ma'ahum hidup bersama mereka wa ya'rifuna dan mereka mengenalnya la ya'rifuna annahu ta'allam dan mereka enggak pernah mengetahui bahwa Rasulullah belajar wala annahu safar wa ta'allam fi biladin ukhra dan juga tidak mengetahui bahwa Rasulullah safar belajar di negeri yang lain pernah dijumpai enggak pernah dapat wahyu saja Rasulullah sallallahu Nah, seperti itu. Perhatikan lagi, balkana mawjudan ma'ahum fi Makkah alaihissalatu salatu wasallam. Bahkan waktu itu beliau ada di Makkah bersama mereka. Berapa tahun tadi? Kurang lebihnya 40 tahun. Ya Ya'rifuna tahu? Mereka tahu, mengenal Nah, barakallahu fik amanahnya Rasulullah SAW. Wa ya'rifuna akhlaqahu alaihi salatu wasallam dan mereka pun juga paham, mengetahui, kenal akhlaknya Rasulullah SAW. Asya bainahum arba'ina sanah. Rasulullah hidup di tengah-tengah mereka 40 tahun. Bayangkan, kurang apa lagi sudah? Eh, berapa tahun tadi? hafir hidup tengah-tengah mereka berapa tahun? 40 tahun sebelum Rasulullah diutus menjadi rasul Nabi alaihi salatu wasallam. Kita lihat di sini. Wa ma tahaddatsa ilaihim syai' min al min Qur'an. Dan waktu itu Rasulullah belum pernah nah barakallahu fiik berbicara sedikit pun. Naam kepada mereka dari Al-Qur'an ini. Awal mulanya belum. Walamma aradallahu an yab'atsahu wa an yursilahu anzala 'alaihi hadzal Qur'an. Dan kemudian tatkala Allah taala menginginkan untuk mengutusnya dan me, nah barakallahu fiik, mengangkat menjadi nah kalau nabi dan nabinya, maka saat itu pula Allah taala menurunkan kepadanya Al-Qur'an. Di Disinilah Rasul mulai menyampaikannya Kama ja'a nam, kama ja'a sebagaimana telah datang, faman ladzi ja'alani arba'ina sanah la atakallam bisyai' min hadza Sekarang apa sebabnya? Apa sebab yang menjadikan aku selama 40 tahun enggak berbicara sedikit pun dari Al-Qur'an tersebut? Wa ba'da arba'in dan setelah 40 tahun tuh bihadha, kemudian aku berbicara dengan Al-Qur'an. Nam, ba'd setelahnya an anzalahu azza wa jalla setelah Allah telah menurunkan kepadanya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Sebabnya kalian tetap nggak nerima juga. Padahal sebelumnya kalian tuh kan paham tentang kami. Maksudnya kami orang yang jujur, akhlaknya bagaimana. Maksudnya paham tentang Rasulullah SAW selama 40 tahun ini ya. Nah setelah itu ketika berbicara, eh, berbicara dengan Al-Quran, wahyu dari Allah SWT, mereka tetap mengingkari dan juga mendustai. Allah musta'an. Nah, Ini yang bisa anda baca warahmatullahi Ada Adapun yang berikutnya Insyaallah pada pertemuan yang akan datang.